meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Angkat Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Tegak Pakaikan Dinding Karang. seri ke-181 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indahsari sebagai Luh Jinggan, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Bambang Jegar sebagai Cakradara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Suatu malam, Putri Tunggadewi menemui adiknya di Puri Madukara. Putri Raja Dewi terkejut begitu mendengar rencana Prabu Jayanegara menyingkirkan para kesatria yang sedang belajar di pusat pendidikan calon tanda. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu sangat mencemaskan nasib kekasihnya. Mereka kemudian mencari cara menyelamatkan cakra darah dan kuda Merta. Putri Tunggadewi buru-buru menulis surat kecil, sementara Putri Raja Dewi memanggil Niniluh Jinggan. Niniluh Jinggan segera menghadap. Ampun Tuan Putri, hamba sudah menghadap. Aku akan memberimu tugas yang penting, Luh. Mudah-mudahan hamba dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Tugas apakah, Tuan Putri? Malam ini juga, kau harus menemui Paman Begal Gajah Mada. Tolong sampaikan suratku ini pada beliau. Baik, Tuan Putri. Hamba akan segera berangkat. Tunggu dulu. Aku belum selesai. Setelah surat itu sampai ke tangan Paman Mada, katakan bahwa Paman Mada harus segera membawa surat itu ke Bukit Pangi. Surat itu harus segera sampai ke tangan Kakang Cakradara. lucingan jangan sampai ada yang tahu. Kau harus mengerjakan tugas ini dengan diam-diam. Baik, Tuan Putri. Nah, kau boleh berangkat sekarang. Ingat, lu, tugas ini adalah tugas rahasia. Baik, Tuan Putri. Sekarang hamba mohon diri. Nini Luh Jinggan menerima surat, kemudian menyimpannya di balik lipatan pakaian. Selanjutnya dia menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi meninggalkan Puri Madukara. Uh, ah, Yunda Tunggal Dewi, mudah-mudahan belum terlambat. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi kukira Paman Mada dapat mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu saja hasilnya Dinda Raja Dewi. Gajah Mada adalah bekas seorang tamtama di kerajaan Kahuriban. Karena kesetiaan dan pengabdiannya, dia kemudian diangkat menjadi bekal. Dia membawahi 40 orang prajurit dan mereka semua merupakan pengawal-pengawal pribadi yang tangguh bagi keselamatan Putri Tunggadewi. Bekal Gajah Mada berada di ruangan para prajurit ketika Niniluh Jinggan menghampirinya. Hmm, ada apa Niniluh Jinggan? Maaf Tuan Mada, saya mengemban tugas dari Tuan Putri Tunggadewi. Saya disuruh menyampaikan surat untuk Tuan Gajah Mada. Mana suratnya? Ini Tuan. Maaf, Tuan Putri Tunggadewi memerintahkan agar Tuan Gajah Mada segera pergi ke asrama pusat pendidikan calon tanda. Tuan harus segera menyampaikan surat itu kepada Tuan Cakradara di sana. Hmm, baiklah. Kapan aku harus menyampaikan surat ini? Tuan Putri menyuruh agar Tuan selekasnya berangkat ke Bukit Pangi. Dan Tuan Mada harus melaksanakan tugas ini secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang tahu. Selanjutnya, Tuan ditugaskan menjaga keselamatan Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Begitulah pesan yang saya terima dari Tuan Putri Tunggadewi. Hmm, iya, baik. Tolong sampaikan pada Tuan Putri bahwa aku akan segera melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih Tuan Mada. Sekarang saya mohon diri. Niniluh Cinggan segera beranjak pergi. Bekal Gajah Mada masih duduk di tempat semula. Dia adalah seorang prajurit pilih tanding. Pembawaannya tenang dan berwibawa. Gajah Mada juga terkenal sebagai seorang pemberani. Dia selalu berhati-hati menentukan langkah-langkahnya. Dia adalah seorang manusia yang cerdas dan bijak. Pikirannya jernih, hatinya tenang, dan tekadnya besar seluruh perkataannya bisa dipercaya, dan dia adalah seorang prajurit yang patuh serta setia, penuh pengabdian, pengabdian tanpa pamrih. Itulah sebabnya Putri Tunggadewi sangat percaya kepadanya dan sangat menyayanginya. Hmm. Sepertinya akan terjadi suatu peristiwa yang kurang menyenangkan. Pasti ada hubungannya dengan kehadiran Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta di Istana Kaputren beberapa waktu yang lalu. Hmm, baiklah. Keadaan bisa menjadi gawat. Aku harus segera berangkat ke Bukit Pangi. berlari kencang, dan tubuh Gajah Mada yang tegak perkasa terkuncang-kuncang di atas punggungnya. Dia berhenti sejenak untuk mengenakan sebuah topeng kayu, kemudian kembali menggebrak kuda tunggangannya. Yeah! 200 orang prajurit Majapahit berkumpul di depan pintu gerbang asrama pusat pendidikan calon tanda. Beberapa di antara mereka nampak mondar-mandir mengendarai kudanya di sepanjang pagar batu. Sementara itu, Brahmana Ratu Kuni, Rasemi, Rakuti, dan Rakai Pinggala bercakap-cakap lirik di salah satu bangunan asrama. Ingat, jangan sampai ada yang lolos ini perintah langsung dari Gusti Ramapati. Dan Gusti Prabu Jayanegara sudah merestui perintah ini. Kalian bertiga, dengan dibantu para prajurit-prajurit Majapahit, akan segera bertindak malam ini. Nampaknya mereka tidak menaruh kecurigaan, Bapak Brahmana. Mereka kelihatan tenang-tenang saja. Rencana ini tidak boleh bocor sampai tengah malam nanti. Sampai kesatria-kesatria itu dibabat habis. Kalau tidak salah, Semuanya ada 21 orang kesatria Bapak Brahmana. Apakah mereka akan dibinasakan seluruhnya? Ya, seluruhnya. Kalian harus bertindak dengan cepat dan tepat. Jangan sampai salah memilih korban. Sasaran kalian hanyalah para kesatria. Kalian bisa langsung menggerebek wisma mereka, menyeretnya keluar dan membunuhnya. Sementara 100 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di luar asrama. Bagaimana kalau mereka mengadakan perlawanan, Bapak Brahmana? Itulah sebabnya kalian harus bertindak dengan cepat. Jangan beri kesempatan mereka untuk melawan. Jangan sampai timbul kegaduhan. Rencana ini harus berjalan dengan mulus, tenang, dan lancar. Uh, bagaimana Rasmi? Masih ada yang belum jelas? Sudah, Bapak. Semuanya sudah jelas. Kami siap menunggu isyarat untuk bergerak. Apakah masih ada yang ingin kau tanyakan, Ger Pinggala? Tidak. Semuanya sudah cukup jelas. Dan kau Rakuti? Tidak, Bapak Brahmana. Saya yakin rencana ini akan berjalan dengan mulus. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kalau sampai rencana ini gagal, kita yang akan menanggung akibatnya. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Jangan melakukan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tengah malam nanti kalian mulai pergi. Mana Ratu Kuning melangkah ke halaman, kemudian berjalan menuju ke ruangan pribadinya. Sementara itu, Rasemi, Rakuti dan Rakai Pinggala melangkah ke pintu gapura depan. Brahmana Ratu Kuning agak terkejut karena tiba-tiba berpapasan dengan Cakradara. Oh, ah, kukira siapa? Maaf, Bapak Brahmana. Sepertinya saya telah membuat Bapak Brahmana terkejut. <laughs> Maklumlah, Ger Cakradara. Saya ini sudah cukup tua. Orang tua biasanya mudah terkejut. Maafkan saya, Bapak. Uh, eh, Angger Cakradara mau kemana? Saya hanya berjalan-jalan mencari udara segar, Bapak. Rasanya pengap sekali duduk di ruangan Wisma. Uh, sebaiknya Angger segera pergi tidur. Lihatlah, semua siswa sudah masuk ke Wismanya masing-masing. Maaf, Bapak Brahmana. Saya melihat ada banyak sekali prajurit Majapahit berjaga-jaga di luar pintu gapura asrama. Apakah akan ada tamu dari istana Majapahit? Uh, uh, tidak. Mereka hanya berjaga-jaga saja. Tidak ada apa-apa, Amir. Tidak biasanya jumlah mereka begitu banyak. Saya lihat lebih dari 200 orang prajurit. Akhir-akhir ini seringkali terjadi perampokan di sekitar Bukit Pangi. Saya khawatir para perampok itu akhirnya nekat memasuki asrama. Karena itu saya minta bantuan prajurit-prajurit untuk mengamankan asrama kita ini. Tidak ada apa-apa. Mereka hanya berjaga-jaga di luar. Mereka tidak akan mengganggu siswa-siswa di sini. Uh, sudahlah, lebih baik Angger Cakradara segera tidur. Jangan pergi kemana-mana. Besok pagi kita akan belajar seperti biasa. Terima kasih Bapak Brahmana. Selamat malam. Selamat malam, Ger. Hmm. Brahmana Ratu Kuning tersenyum, kemudian melangkah ke ruangan pintu pribadinya. Cakra darah termangu-mangu sejenak, tapi kemudian ia bergegas melangkah menghampiri pintu Wisma Kuda Merta. Sementara itu, Hotel Gajah Mada masih duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Bukit Pangi nampak meremang hitam dalam kegelapan malam. Dari jauh sudah nampak puncak pintu gapura asrama pusat pendidikan calon tanda. Mendadak bekal Gajah Mada menarik tali kekang kudanya. Hmm. Aku tidak bisa membawa binatang ini untuk menjalankan tugasku. Sebaiknya dia kutinggalkan di sini saja. Nah, sebaiknya kau menunggu di sini. Aku pergi tidak akan lama. Tapi jangan menunggu di tepi jalan ini. Di sana lebih aman. Hati-hati ya. Jangan membuat keributan. Ayo sana. Bersembunyi di balik pohon-pohon liar itu. Aku akan segera kembali. Bekel Gajah Mada tersenyum melihat kudanya bersembunyi di balik pohon-pohon liar. Selanjutnya dia kembali meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Bekel Gajah Mada melangkah dengan tegap perkasa menuju asrama pusat pendidikan calon tanda. Wajahnya yang tertutup topeng kayu dan langkah-langkahnya yang panjang serta penuh keyakinan bagaikan makhluk utusan Dewa Brahma turun ke muka bumi untuk memberantas segala macam kejahatan. sekali malam ini. Iya. Kita sedang bertugas, kawan. Jangan banyak mengeluh. Kalau tidak mau kedinginan, lebih baik kau tidur di rumah bersama keluarga. Waduh, waduh. Rupanya kau ingin menjadi prajurit teladan ya? Ah, ya. Bukan begitu. <laughs> Kita sedang menghadapi tugas yang berat. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh, tugas kita akan terasa semakin berat. <sighs> Aku masih belum jelas tugas apa sebenarnya yang kita laksanakan sekarang ini. Uh, menjaga dinding asrama ini. Lalu tugas apa lagi? Mengapa harus dijaga? Sudahlah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berjaga-jaga di sini. Kalau sampai ada siswa yang keluar dari asrama dan kita melihatnya, kita harus menangkap orang itu. Dan kalau dia melawan, kita diizinkan untuk membinasakannya. Sudah, itu saja tugas kita. Aku melihat ada bayangan bergerak di bawah pohon itu. Bayangan apa? Kau jangan mengada-ada. Aku tidak sedang bergurau. Aku melihat gerombol semak berukar itu bergerak-gerak. Dan sepintas lalu aku sempat melihat sebuah bayangan berkelebat. Ayo, cabut senjatamu. Kita periksa semak belukar itu. Ayo. orang prajurit jaga itu buru-buru mencabut pedangnya, dan mereka melangkah mengendap-endap menghampiri rumpun semak belukar. Suasana sangat sunyi. Ayo, jangan bersembunyi di situ. Cepat keluar, atau kami akan membunuhmu. Awas! Eh! Eh! Oh! Tiba-tiba, salah seorang prajurit roboh tak berkutik lagi. Sementara prajurit yang satunya lagi masih berdiri ternganga melihat pemandangan di hadapannya. Seorang laki-laki tegap perkasa menggunakan topeng kayu berdiri bagaikan sepotong arca batu. Tapi belum lagi prajurit itu berbuat sesuatu, laki-laki bertopeng kayu segera menghajar tengkuknya. Ya,

Jahmada bertengger di atas dinding asrama, bagaikan seekor raja wali. Punggungnya berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Hmm. Rupanya hampir semua tempat dijaga dengan baik. Aku tidak boleh membuat keributan. Hal itu tidak dikendaki oleh Tuan Putri Tunggadewi. Tugasku hanya menyampaikan surat ini pada Tuan Cakradara kemudian melindungi mereka. Hmm. Baiklah, sekarang akan kucari di mana Wisma Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Gajah Mada bertengger di atas dinding asrama, Bagikan seekor Raja Wali. Dia menengok kiri kanan sebentar, kemudian melompat ke dahan pohon. Dan selanjutnya Gajah Mada berlompatan di atas puncak bangunan-bangunan asrama. Sekali waktu dia merundukkan tubuhnya di atas bubungan Wisma, pada saat beberapa prajurit Majapahit melintas di bawahnya. Benar Kakang Cakradara. Rasanya aneh sekali malam ini. Aku bertemu dengan Bapak Brahmana di halaman asrama. Entah mengapa, perasaanku tidak enak. Sepertinya Bapak Brahmana Ratu Kuning menyembunyikan sesuatu. Aku dapat melihat matanya yang berkilat-kilat merahasiakan sesuatu. Tapi Mudah-mudahan saja sesuatu itu bukanlah sesuatu yang buruk, Kakang. Aku tidak begitu yakin, adik kuda merta. Suara hatiku berkata lain. Aku mencurigai sesuatu. Ada banyak sekali prajurit Majapahit berjaga-jaga. Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang. Oh. Untuk apa semua ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kakang, apa kau tidak menanyakan pada Bapak Brahmana? Beliau tidak bersedia memberikan penjelasan. Beliau hanya mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Prajurit-prajurit itu hanya berjaga-jaga saja. Aku tidak percaya keterangannya. Pasti beliau menyembunyikan sesuatu. Iya, memang terasa aneh. Aku juga merasakan ada gelagat yang kurang baik. Tadi aku sempat bertemu dengan Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Mereka berbisik-bisik sambil melirik kepadaku. Tapi mungkin iya, ini hanya perasaanku saja. Uh, mau kemana kau kakang Cakradara? Aku mau melihat-lihat suasana di luar. Hati-hati kakang. Bapak Brahmana melarang kita keluar dari wisma masing-masing. Dan kita sudah harus memadamkan lampu sebelum tengah malam, kakang. Pintu Wisma Kuda Merta terkuak perlahan. Dan Cakradara melangkah keluar. Suasana sangat sunyi. Cahaya bulan menyiram halaman asrama bercampur dengan cahaya lampu wisma para siswa yang menempel di tiang. Perlahan-lahan kuda merta menghampiri Cakradara yang masih mengamati suasana di sekitar halaman asrama. Kakak, kau melihat sesuatu? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya dapat merasakan getaran aneh. Entah perasaan itu datang dari mana. Tapi aku benar dapat merasakannya. Barangkali sesuatu yang paling buruk akan menimpa asrama pendidikan ini. Awas kakang! Oh, dia melemparkan senjata rahasia. Untung kau segera membuang tubuhmu ke samping, kakang. Hmm, siapa orang itu? Mengapa dia berniat jahat kepada kita? Apa artinya semua ini? Lihat kakang Cakradara. Ada gulungan rontal di ujung pasir itu. Kuda merta mencabut pasir yang menancap tiang Wisma Pasar ialah senjata rahasia. Bahannya terbuat dari logam tipis, bagian ujungnya runcing, sedangkan buntutnya dibungkus bulu-bulu burung. Kuda mereka segera mencabut gulungan rontal yang terselip pada batang pasar. Benar, Kakang Cakradara. Lihatlah. Nampaknya orang itu tidak bermaksud membunuh kita, Kakang. Iya. Nampaknya dia sengaja melemparkan pasir untuk menyampaikan gulungan rontal ini. Ayo, adik kuda merta. Kita baca apa isinya. Cakra Dara dan kuda merta kembali masuk ke ruangan Wisma. Cakra Dara menutup pintu, sementara kuda merta mengambil tempat duduk. Kuda merta segera membuka gulungan rontal dan membacanya perlahan-lahan. Kakang Cakradara, adik kuda merta, kalian berdua harus segera meninggalkan asrama pendidikan ini secepatnya. Bahaya maut mengancam kalian. Kanda Prabu Jaya Negara bermaksud membunuh para ksatria yang menjadi siswa di pusat pendidikan ini. Aku mendapat bocoran rahasia itu dari Ibunda Ratu. Entah kapan rencana itu akan dilaksanakan. Mungkin besok, atau mungkin besok lusa, atau barangkali justru malam ini. Karena itu, sebaiknya kalian segera pergi Aku menyuruh Paman Gajah Mada mengantarkan surat ini. Salam dari kami berdua, Tunggal Dewi dan Raja Dewi. Hmm, sekarang semuanya menjadi jelas, adik kuda merta. Kita tahu untuk apa prajurit-prajurit Majapahit itu berjaga-jaga di luar sana Rupanya mereka telah merencanakan sesuatu yang buruk kepada kita. Mereka bermaksud membunuh kita, para kesatria. Kakang Cakradara, apakah surat itu bisa dipercaya? Benarkah surat itu datang dari Yunda Tunggadewi? Aku dapat mengenali tulisannya dengan baik, adik kuda merta. Jelas, Dinda Tunggadewi yang menulis surat ini. Dan rupanya, Paman Gajah Mada yang mengantarkannya kemari. Lalu bagaimana sekarang kakang? Kalau memang bahaya maut mengancam, kita harus segera pergi kakang. Jangan sampai terlambat. Hati-hati. Kita harus bertindak dengan hati-hati sekali. Jangan sampai gerakan kita menimbulkan kecurigaan mereka. Kita tidak tahu kapan mereka akan melaksanakan pembunuhan itu. Tapi kita harus segera dapat memutuskannya. Kukira sekarang juga sebaiknya kita meloloskan diri. Bagaimana kita dapat melewati para penjaga itu, Kakang? Kita membutuhkan dua ekor kuda. Ayo, adik kuda merta. Kita mencari dua ekor kuda yang tangguh untuk melarikan diri. Brahmana Ratu Kuning melangkah bergegas menghampiri Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Mereka kelihatan berbisik-bisik sebentar. Selanjutnya Rakuti memberi aba-aba pada prajurit-prajurit Majapahit di depan pintu Gapura. Dan saat berikutnya, mereka mulai bergerak. Rakuti, Rakai Pinggala dan Rasmi berjalan paling depan. Sementara sekitar 50 orang prajurit mengiring di belakang mereka. Pertama kali mereka menghampiri pintu wisma kediaman Arya Singhahara, seorang kesatria dari kota Wirabumi. Kalian semuanya berjaga-jaga dengan baik. Kalian harus segera bertindak dengan cepat. Biarlah aku yang akan mengetok pintu. Eh, Nakuti, kau di sebelah sana. Dan kau rakyat Pinggala, kau berjaga-jaga di sebelah sana. Aku kira kita akan dapat dengan mudah membereskan Arya Singhahara. Mungkin dia sudah tidur. Ketok lebih keras lagi. Oh, oh, oh kau resmi? Iya. Ada apa? Oh, banyak sekali orang di sini. Ada apa dengan kalian? Apakah ada pencuri memasuki asrama ini? Uh, tidak ada apa-apa, Arya Singhahara. Kami hanya ingin bertamu saja. Bertamu? Iya. Malam-malam begini? Iya. Oh, kalau begitu, masuklah. Ayolah Rasmi, masuklah. Kita bicara di dalam. Rasmi tidak menjawab ajakan Arya Singhahara. Dia melirik ke arah Rakuti, memberikan isyarat. Pada saat itu juga, Rakuti bergerak. Ujung tombak Patmayoni menancap di dada Arya Singhahara. Apa yang kalian lakukan ini? Mengapa? Mengapa kau... Cepat prajurit, bereskan dia. Dua orang prajurit segera mencabut pedang dan melangkah ke depan. Dan selanjutnya, mereka membabat habis kesatria dari wirabumi itu. Arya Singhahara roboh bersimbah darah sambil mendekap luka-lukanya. Ah! Iya, cukup. Kalian tidak perlu memotong-motong tubuhnya. Sungguh malang nasib Arya Singhahara. Kalau saja dia bukan dari golongan kesatria, dia tidak perlu menemui musibah seperti ini. Ayo prajurit, seret mayat orang ini. Masih banyak yang harus kita kerjakan lagi. Ayo. Kalian sudah membuat lubang untuk menguburkan mereka, bukan? Sudah, Tuan Rasmi. Hmm. Di mana kalian menggali lubang? Uh, eh, di sana, Tuan di sudut halaman asrama ini. Apakah kira-kira cukup untuk menguburkan kira-kira 20 orang sekaligus? Ah, cukup, Tuan. Lubang itu besar. Cukup untuk menguburkan sekaligus 30 orang. <laughs> Bagus. Sekarang beberapa orang di antara mereka menyeret mayat Arya Singhahara dan kuburkan segera. Jangan dulu ditimbuni tanah. Tunggu yang lain. Baik, Tuan Rasemi. Ayo, kita seret dia. Ayo, ayo, bantu aku. Ayo, ayo, ayo, Empat orang prajurit segera menyeret mayat Singhahara ke sudut halaman asrama yang gelap. Sementara Rasemi, Rakuti, Rakai Pinggala, dan prajurit-prajurit yang lain melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu wisma milik Raguwangsa. Raguwangsa adalah seorang kesatria dari kota Lasem. Aura Semi, uh, hmm. ah, ada apa ini? Ah, mengapa kalian datang ke Wisma aku malam-malam begini? Uh, apakah ada sesuatu yang penting? Sebaiknya kau menurut saja, Raguwangsa. Jangan memberikan perlawanan. Ah, ah, ada apa ini? Mau apa kalian? Uh, tunggu, tunggu dulu. Apa salahku? Apa salahku? Tubuh Raguwangsa menggelepar bersimbah darah. Dan kesatria dari kota Lasem itu pun roboh tak berkutik lagi. Beberapa orang prajurit segera menyeretnya ke sudut halaman asrama yang gelap. Sementara itu, Rakuti, Rasemi, Rakai Pinggala dan prajurit-prajurit yang lain bergegas melangkah menuju ke pintu ruangan milik Rakai Humalang, kesatria dari Sanggariti. Iya, hum Humalang mengalami nasib yang sama. Tubuhnya roboh bersimbah darah. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyeretnya ke sudut halaman asrama yang gelap. Sekarang giliran kesatria berikutnya. Iya, iya. Terasa sangat menyeramkan. Udara pembunuhan menyelimuti asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka terus bergerak dari satu pintu ke pintu yang lain. Dua orang lagi kesatria roboh bersimbah darah. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyeretnya. Pembantaian berjalan dengan sangat kejam. Berkali-kali ujung tombak Patmayoni menghabisi mangsanya. Demikian pula pedang milik Rakai tinggala basah oleh darah. Rata-rata para kesatria tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Sebagian besar di antara mereka masih belum begitu sadar akan apa yang terjadi ketika mendadak sang maut mencengkramnya. Yeah! <laughs> Sudah 14 orang kesatria kita habisi Rasmi. Hmm. Sekarang siapa lagi? Bersihkan dulu darah yang mengotori ujung tombakmu itu, Rakuti. Untuk apa dibersihkan, Rasmi? Nanti juga akan kotor lagi. Lebih baik kita teruskan saja pekerjaan ini. Jangan menunda-nunda waktu. Iya. Sekarang kita habisi Cakradara dan Kuda Marta. Itu dia wisma mereka. Yang paling ujung. Hati-hati. Dua orang kesatria ini mempunyai ilmu kanuragan. Kalian harus berhati-hati. Prajurit-prajurit harus bersiap siaga dengan senjata masing-masing. Kalau sampai Cakradara dan Kuda Merta memberikan perlawanan, kalian semua harus segera menghabisi mereka. Ayo! Sekarang mereka bergerak menuju Wisma Kuda Merta. Para prajurit dengan senjatanya masing-masing bersiap-siap di depan Wisma Rakuti masih mencengkram tombak Patmayoni yang kotor oleh darah para kesatria. Demikian pula Rakai Pinggala, pedangnya berlumuran darah yang masih segar. Rasami, apalagi yang kutunggu? Ketok saja pintunya. Begitu dia keluar, kami akan segera menghabisinya. Ayo! Prajurit-prajurit, kalian siap semua. Ayo, ayo. ayo. Aku tidak mendengar suara apa-apa di ruangan dalam. Ketok lebih keras. Mungkin dia tidur di ruangan belakang. Kuda Merta, Kuda Merta, buka pintunya. Aku mau bicara denganmu sebentar. jangan hmm, Jangan-jangan dia tidak ada di susulannya. Kuda Merta, keluar sebentar. Aku mau bicara denganmu. Rasmi, lebih baik kita dobrak saja pintunya. Eh, aku sudah tidak sabar lagi. Ayo dobrak. Tahan dirimu, Rakuti, tahan. Jangan membuat keributan. Kalau sampai kesatria-kesatria yang lain mendengar, mereka bisa melarikan diri. Biar ku coba sekali lagi. Kuda Merta, bangunlah sebentar. Aku mau bicara denganmu. Hmm. Coba aku pinjam pedangmu, prajurit. Sini. Hmm. Kita congkel pintunya perlahan-lahan. Awas, jangan menimbulkan suara ribut. Kita harus berhati-hati. Seorang prajurit maju ke depan dan mengulurkan pedang. Rasemi segera mencongkel pintu wisma milik kuda Merta. ayo Rakuti, bantu aku. Kau dari sebelah sana, ayo. Perlahan-lahan saja. Ah, tahan, Jangan sampai jatuh dan menimbulkan keributan besar. Ya, ya, ya. Terus, terus Rakuti, terus, terus. Ah, sedikit lagi. Apa perlu ku bantu? Ah, tidak usah, tidak usah. Ah, kau berjaga-jaga saja di situ. Berjaga-jaga Rakyat Ayo Rakuti, sekali lagi. Oh, Akhirnya pintu Wisma milik kuda merta terbuka lebar. Rakuti, Rasmi, dan Rakai Pinggala menerobos masuk. Mereka terkejut. Kuda merta ternyata tidak ada di Wismanya. Mengajar, kuda merta tidak ada di Wismanya. Bagaimana ini? Kita sudah menggeledah seluruh ruangan Wisma ini. Mungkin kuda merta sempat mendengar rencana ini. Kemudian melarikan diri. Tenang, tenanglah kalian. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti itu. Kita harus dapat membereskan semuanya. Atau barangkali kita mencari sasaran yang lainnya dulu. Hehehe, eh, jangan terburu nafsu. Kita semua tahu bahwa Kuda Merta adalah sahabat karib Cakradara. Mungkin sekarang Kuda Merta berada di Wisma Cakradara. Baru saja resmi selesai berkata-kata, dua orang prajurit terkopoh-kopoh datang. Ah, celaka Tuan Rasmi! Cakradara dan Kuda Marta berusaha meloloskan diri. Oh, di mana mereka sekarang? Mengapa kalian tidak meringkusnya? Hmm? Oh, oh, oh, kami sempat memergoki mereka di, di dekat kandang kuda. Oh. Mungkin mereka bermaksud melarikan diri dengan kuda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ayo, Rakuti, Raka Pinggala, kita susul mereka. Dan kalian semuanya siap siaga. Jangan beri kesempatan mereka mengadakan perlawanan. Kita semua tahu, cakra darah dan kuda merta mempunyai simpanan ilmu kanuragan. Kalau mereka berusaha melawan, biar aku yang akan membereskannya. Ayo, kita tangkap dan kita binasakan mereka. Jangan semuanya pergi ke kandang kuda. Yang lain menyebar. 20 orang menjaga pintu gerbang asrama. Prajurit, apa yang terjadi, ya? Lihat, lihat Rasmi. Tubuhnya terluka. Oh. Mereka, mereka melarikan diri. Siapa yang kau maksudkan dengan mereka? Tu, Tuan, Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Saya berusaha menahan mereka, tapi... Uh, ah. Dia mati. Ah. Luka-lukanya terlalu parah. Dadanya ditembus senjata tajam. Sudahlah, Biarkan saja dia. Ayo kita kejar mereka. Ayo prajurit, ikut kami. Ayo. Suasana menjadi kacau balau. Ternyata prajurit-prajurit penjaga pintu gerbang juga tidak dapat menahan cakra darah maupun kuda merta. Beberapa orang di antara mereka terluka dan dua orang tewas. Brahmana Ratu Kuning terkopoh-kopoh menghampiri pintu gerbang asrama. Apa yang terjadi? Mengapa kalian ribut-ribut di sini? Hmm? Apakah tugas kalian sudah selesai seluruhnya? Ampun, Bapak Brahmana. Ada sedikit kesulitan. Cakradara dan Kuda Merta berhasil meloloskan diri. Dia telah membunuh dua orang prajurit dan melukai yang lain. Sebaiknya kita segera mengejar mereka. Mereka harus ditangkap dan dibinasakan. Jangan sampai mereka meloloskan diri dan bersembunyi. Itu adalah tugas kalian. Nah, sekarang begini saja. Bawalah seratus orang prajurit dan kejar kuda merta serta cakradara. Jangan sampai kalian tidak dapat menemukan mereka. Sementara urusan asrama biar aku yang membereskannya. Baik, Bapak Brahmana. Ayo prajurit-prajurit, naik ke atas punggung kuda masing-masing. Seratus orang ikut kami. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. dan Kuda Merta berhasil meloloskan diri. Kalau sampai mereka tidak dapat ditangkap, Gusti Ramapati pasti akan marah sekali. Hai, prajurit-prajurit! Kalian semua ikut aku. Kita bereskan semua ksatria yang masih tinggal. Ayo, ayo, ayo. Sementara itu, Dara dan Kuda Merta melarikan kudanya meninggalkan Bukit Pangi. Mereka berkuda menyusuri jalan raya kota Raja Majapahit. Tak lama kemudian, mereka sudah tiba di gapura perbatasan kota. Para penjaga pintu gerbang segera menahan mereka. Berhenti! Mau kemana kalian berdua? Hmm? Minggir prajurit! Jangan menghalang-halangi kami! Hiya, hiya, hiya, hiya. Ingat aku. Kurang ajar. Siapa mereka itu? Seharusnya kita menyuruh mereka turun dari kuda. Gelagat mereka sangat mencurigakan. Bagaimana kita menyuruh turun? Mereka langsung menggebrak lari kudanya dan kabur. Setan alas. Benar. Mungkin mereka kaum perusuh kota. Dua orang penjaga pintu gerbang perbatasan kota masih bersungut-sungut ketika mendadak rombongan prajurit-prajurit Majapahit datang. Apa kalian tidak melihat ada dua orang berkuda melewati pintu gerbang ini? Ah, oh, iya Tuan. Baru saja mereka lewat. Uh, kami sudah berusaha menahan mereka, Tuan. Iya, Tuan. Tapi mereka nekat kabur. Penjaga bodoh. Tidak ada gunanya kalian berjaga-jaga di pintu gerbang. Ayo Rasmi, mumpung mereka belum jauh. Ya, ya, ya. Coba kita berhenti sebentar. Mengapa kita harus berhenti, Rasmi? Nanti mereka akan berlari semakin jauh. Dan kita semakin tertinggal di belakang. Kita harus dapat menangkap mereka, bukan? Benar, Rakai Pinggala. Tapi kita tidak mungkin dapat menangkap mereka tanpa menggunakan akal. Kita tinggal mengejar mereka. Apa susahnya? Mereka juga berlari menggunakan kuda. Sementara kita pun mengejar menggunakan kuda. Kalau kita dapat berlari dengan cepat, mereka bisa lebih cepat lagi. Susah mengejar mereka, Raka Tinggala. Kita harus menggunakan akal. Uh, maksudku begini, kita pecah rombongan menjadi dua bagian. 50 orang prajurit menyusuri jalanan ini, sementara yang lain mengambil jalan pintas. Kalau tidak salah, jalanan ini menuju hutan tarik. Dan jalanan pintas itu juga menuju hutan tarik setelah melingkari pinggang bukit di depan itu. Maksudmu kita kur mereka? Kita cegat di tepi hutan tarik? Benar, Rakuti. Kita cegat mereka di depan, sementara mereka yang di belakang terus mengejar. Kukira usulmu cukup bagus. Kita jalankan saja. Hmm, biarlah aku dan Rakuti mengambil jalan pintas. Sementara Rakai Pinggala mengambil jalanan ini. Kita akan bertemu di tepi hutan tarik. Bagaimana Rakai Pinggala? Ya, baiklah. Aku setuju. Kita bertemu di tepi hutan tarik. Ayo prajurit-prajurit, Lima puluh orang ikut aku. Ya ya ya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan jalan pintas itu lebih dekat dan kita lebih cepat sampai di tepi hutan tar. Ayo Rakuti. Ya, ya, ya, ya, ya. tertangkap dan binasa. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Kita akan terus berkuda malam ini tanpa berhenti. Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Hiya! Ah, kalau mereka sudah melewati jalan ini, berarti mereka lebih cepat dari kita, Rakuti. Ah, tapi mudah-mudahan saja tidak. Aku yakin jalan pintas yang baru saja kita tempuh jauh lebih dekat. Ah, kurang ajar Cakradara dan Kuda Merta. Mereka membuat susah kita. <laughs> mereka masih ingin hidup. Hmm. Jangan-jangan mereka sudah lewat. Ah, aku tidak begitu yakin. Shh. Dengar. Iya. Derap kaki kuda. Tapi barangkali mereka rakyat Pinggala dan prajurit-prajuritnya. Oh, kukira tidak, Rakuti. Sepertinya hanya dua atau tiga ekor kuda. Oi, prajurit-prajurit! Iya. Kalian siap Tutup jalanan ini. Pit segera menutup jalanan. Sementara Rasmi dan Rakuti duduk di atas punggung kudanya masing-masing, bersiap siaga. Beberapa kali Rakuti meraba gagang tombak Patmayoni. Dan benar, tak lama kemudian muncul dua orang penunggang kuda. Rupanya aku tidak salah lagi. Bukankah kalian cakra Cakradara dan Kuda Merta? Apa yang kalian lakukan di tempat ini, Resmi? Rakuti. Kau ksatria pengecut Cakradara. Mengapa kau melarikan diri? Kami masih ingin hidup, Rakuti. Kami tidak ingin dibinasakan seperti ternak potong. Kami masih ingin hidup. Dan kami akan berusaha menyelamatkan diri dengan seluruh kemampuan kami. Kalian berdua tidak akan bisa berbuat banyak Malam ini juga, kalian harus menyusul teman-teman kalian, para ksatria. Rakuti, sekarang kami tahu. Ternyata kalian berdua berkomplot dengan Brahmana Ratu Kuning untuk menyingkirkan kami. <laughs> tidak, Kuda Merta. Kami tidak berkomplot. Kami berdua hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah gila. Apa kesalahan kami? Mengapa kesatria-kesatria itu dibantai? Sama sekali tidak kuduga. Asrama pusat pendidikan yang seharusnya dipergunakan untuk menimba ilmu sekarang telah menjadi penjagalan. Tempat pembantaian. Kami hanya membunuh golongan kesatria yang tidak tahu diri. Mereka berani menaruh hati pada dua orang putri kerajaan Majapahit. Apa salahnya? Itu hak kami. Kami dari golongan kesatria Tak ada salahnya kalau kami mencintai Putri Majapahit. <laughs> Memang tidak ada salahnya, Cakradara. Tapi ada akibatnya. Tentu saja ada pihak yang tidak senang melihat dua orang putri Majapahit diganggu orang. Hah? Itulah raja kalian, Prabu Jaya Negara. Raja busuk, raja licik, raja berjiwa kerdil. Dia takut mempunyai saingan, sehingga kami semua harus dibinasakan. Bagaimana negeri Majapahit akan jaya dan sentosa jika rajanya berhati busuk, licik dan curang? Tutup mulutmu, Cakandar! Tak ada perlunya kau mengumpat Gusti Prabu Jaya Negara. Sebentar lagi kau pasti akan binasa. Kau tidak mungkin melarikan diri. Kau sudah kami kepung dari depan dan belakang. Rakuti, kami sudah sempat bertarung dengan prajurit-prajurit Majapahit kami tidak akan menyerah begitu saja. Kita lihat saja nanti. Nah, dengar dan kuda merta sekarang benar-benar terjepit. Rakai Pinggala dan prajurit-juritnya datang dari arah belakang, kemudian serentak mengepung. Sementara Rasmi dan Rakuti mengurung dari arah depan. Kuda Merta dan Cakradara untuk sesaat lamanya menjadi gugup karena dikerumuni kurang lebih seratus orang prajurit Majapahit. Hei, Rasmi. Hmm. Untung mereka masih dapat kita temukan. Ya, rupanya perhitungan kita cukup tepat, Pinggala. Mengapa kita tidak segera membereskan mereka dan kembali ke Bukit Pangi? Tak ada perlunya kita membuang-buang waktu. Kita memang sudah cukup lama menunggu di tepi jalan ini. Ya, baiklah. Sekarang bagaimana Cakradara, Kuda Merta? Bagaimana apanya? Kalian berdua tidak mempunyai pilihan lagi. Kalau kalian berdua mau menyerah, itu akan membuat pekerjaan kami lebih mudah. Rasemi, Rakuti, dan kau Ragai Pinggala. Aku kesatria kahuripan. Aku tidak akan sudi menyerah. Kesatria Wengker juga pantang menyerah. Sekalipun kami hanya berdua, kami akan memberikan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Lihat nanti kuda merta. Kepalamu akan kupenggal. Jangan sombong, kau Rakuti. Kau hanyalah orang sudra apa perlunya kau menyombongkan diri? Berdempah! Ayo Rasmi, tinggallah. Kita bunuh mereka. Ayo, prajurit-prajurit! Ya. Cabut senjata kalian! Ringkus! Binasakan mereka! Ya. Ayo! Ya. Cakradara dan kuda merta segera melompat turun dari kudanya. Begitu Rakuti menyergap dengan tombak Padmayoni. Rakai Pinggala tidak tinggal diam. Demikian pula prajurit-prajurit Majapahit. Mereka terus menyerang Cakradara dan kuda merta secara bergantian. Cakradara berhasil melukai beberapa orang prajurit. Sementara kuda merta malah sudah membunuh dua orang. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Tapi lama-kelamaan pertahanan kuda merta dan Cakra darah menjadi lemah. Rakuti terus mendesak. Ujung tombak Katmayoni berkilat-kilat menyerbu kiri kanan. Hampir saja leher Cakra darah terpenggal. Mendadak, sebuah bayangan berkelebat ringan terjun ke medan pertarungan. Akradara dan kuda merta kembali bersemangat, walaupun hati mereka bertanya-tanya, siapa kurangan manusia bertopeng kayu yang telah membantunya. Rakuti segera mendesak manusia bertopeng. Tombak Patmayoni berhadapan dengan sebilah keris, sementara cakra Cakradara bertarung melawan Rakai Pinggala. Sedangkan kuda merta berhadapan dengan Rasemi yang dibantu prajurit-prajurit Majapahit. Rakuti penasaran, manusia bertopeng itu ternyata cukup tangguh dia dapat berlompatan di udara sambil membabat prajurit-prajuritnya. Suatu saat, Cakra Dara dan Kuda Merta mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Cakra Dara dapat melukai Rakai Pinggala dengan ujung kerisnya. Rakai Pinggala terkapar di pinggir jalan. Cakra Dara segera menarik tangan Kuda Merta dan mereka berdua melompat ke atas punggung kudanya masing-masing. Awas mereka Aduh. Pinggala, kau terluka. Lihatlah Rasmi. Rakai Pinggala terluka. Iya. Aku melihat dia bertarung melawan darah. cakra Cakra darah berhasil melukainya dengan ah, keris. Ah, ah, Panas. Panas sekali. Panas sekali rasanya pinggangku. Nampaknya lukanya cukup parah. Oh. Ayo prajurit, angkat Rakai Pinggala. Baringkan di tepi jalan. Dua orang prajurit segera mengangkat tubuh Rakai Pinggala dan membaringkannya di tepi jalan di atas rumput. Rakai Pinggala masih terus mengerang kesakitan. Darah mengalir di bagian pinggangnya yang sobek terkena sayatan keris. Betepah. Kita tidak boleh gagal, Rasmi. Hmm, siapa manusia bertopeng kayu itu? Hah? Tiba-tiba saja dia muncul dari gelapnya pohon-pohon. Apa hubungannya dengan Cakradara dan Kuda Merta? Akan ku cari orang itu. Kurang ajar. Semua menjadi kacau balau. Seharusnya kita sudah dapat membinasakan mereka. Hah, betapa! Dia melarikan diri ke tengah ah, hutan. Ya, akan ku cari dia. Ya. Akan ku cari ke tengah hutan. Kalau aku sampai dapat menemukannya, akan ku seret kemari mayatnya. Hei, prajurit, prajurit! Jangan berdiam diri di sini. Ayo cepat kejar mereka. Kejar sampai dapat. Ayo. Ayo. Rasmi, kau tunggu Raka Pinggala di sini. Aku akan mencari orang bertopeng itu ke tengah hutan sana. Ada apa Kakang Cakradara? Hah? Mengapa berhenti Kakang? Oh, punggungku. Aduh. Oh, Kakang. Kakang Cakradara. Kau terluka, Kakang? Iya. Aduh, punggungku. Oh. Aduh. Punggungmu terkena anak panah. tapi kita tidak bisa berhenti, Kakang. Iya. Mereka masih mengejar kita. Adikku kuda merta. Iya. Teruskan perjalanan sendirian. Oh, tinggalkan aku di sini. Tidak, Kakang, tidak. Kita melarikan diri bersama-sama. Oh. Dan kita akan tetap bersama-sama, Kakang. Ayolah. Ah. Tahan, Kakang. Yeah. Ayo. bantu oh. naik ke punggung kudamu. Kita harus terus melarikan diri. Jangan sampai tertangkap, Kakang. Oh, oh, darahku. Iya, darahku banyak keluar. Aduh, Tahan, Kakang. Tahan. Aku akan membantu naik ke atas punggung kuda. Ayolah. Ayo, Kakang. Jangan putus asa, Kakang. Kita harus dapat menemukan tempat persembunyian yang aman, Kakang. Ke, kemana kita akan lari, adik kuda merta? Sedangkan... Kau, kau masih bisa mengendarai kuda, bukan? Iya. Aku akan mencobanya. Tapi jangan terlalu kencang ada kuda merta. Punggungku sakit sekali. Baiklah. Yang penting kita jangan berhenti di tengah jalan. Ayo kakak. Eh. Hiya, hiya, hiya. Kradara berusaha mengendarai kudanya. Darah semakin banyak mengalir keluar dari lukanya. Mereka terus berkuda menyusuri tepi hutan tarik. Sementara itu, prajurit-prajurit Majapahit masih terus mengadakan pengejaran. Mereka berkuda bagaikan para perampok jalanan. siapa manusia bertopeng itu. Tiba-tiba saja dia muncul. Pasti ada hubungannya dengan cakra darah dan Kuda Merta. Kurang ngajar. Akan kuhabisi nyawanya. Akan ku cincang tubuhnya. Hei, manusia bertopeng! Keluar kau! Jangan bersembunyi di tempat yang gelap! Ini aku! Hadapilah Rakuti! Rakuti terus mencari manusia bertopeng ke sana kemari, menyibak rumpun pelugar, melintasi pohon-pohon liar, sambil terus menggenggam tombak Patmayoni. Hatinya benar-benar panas. Dia penasaran karena ada seorang pendekar yang nampaknya mampu menandinginya. Mendadak, Rakuti menghentikan langkah-langkahnya. Tiba-tiba saja di depannya sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Rakuti mendengus. Ah, nah, di sini kau rupanya. Bagus. Kalau begitu aku tidak perlu bersusah payah menjelajahi hutan ini. Hah, aku mendengar nada bicaramu seperti orang penasaran. Aku memang penasaran. Kau tiba-tiba saja muncul dan mengacaukan rencana kami. Siapa kau ini, ya? Aku juga manusia biasa seperti kau. Setan. Balikkan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Kau tidak akan bisa melihat wajahku. Laki-laki itu membalikkan punggungnya. Dan Rakuti melihat wajah laki-laki itu mengenakan topeng kayu yang kasar buatannya. Topeng itu sangat menyeramkan, seperti barongan. Manusia bertopeng kayu Rupanya kau senang menyembunyikan wajahmu di balik topeng. Mengapa kau tidak membuka saja topeng itu, supaya aku dapat mengenalimu? Sekali waktu dibutuhkan juga sebuah topeng penyamaran. Sebenarnya aku tidak senang menggunakan topeng. Aku lebih senang berterus terang. Tapi untuk menghadapi orang-orang seperti kalian, aku terpaksa mengenakannya. Persetan dengan topeng kayumu. Kau akan segera kubinasakan. Karena kau telah berani ikut campur urusan kami. Kalau kau masih penasaran dan ingin bertarung, silahkan. Mayatmu akan segera terkapar di tengah hutan ini. Iya. Bagus. Gerakanmu lincah sekali. Kau berhasil meloloskan diri dari serangan tombak Mayoni. Tapi jangan dulu berbangga hati. Aku akan segera merobek-robek dadamu. Kau terlalu banyak bicara, anak muda. Aku bukan hanya akan bicara. Lihatlah. Iya. Ya. Manusia bertopeng itu berlompatan di udara ketika Rakuti menyerangnya Beberapa kali tombak Fatmayoni hampir saja menembus tubuhnya. Tapi manusia bertopeng itu selalu dapat menepiskannya atau menghindarinya. Rakuti menjadi kesal. Mendadak dia melompat mundur beberapa tindak dan buru-buru menyarungkan tombak Fatmayoni. Ah. Ah. Aku tidak sabar bertarung terlalu lama. Kalau kau mempunyai senjata andalan, kau boleh menggunakannya. Silakan anak muda. Lihat, Sebentar lagi aku akan membakar tubuhmu. Aku akan menyiram hangus dadamu dengan bara api. Rakuti memejamkan matanya sesaat, kemudian menggosok-gosokkan kakinya ke tanah. Lalu disusul telapak tangannya digosok-gosokkan, dan keluarlah asap tipis keputih-putihan. Asap itu segera terbang bersama angin, lenyap di kegelapan pohon-pohon hutan. Siro Ratuning Geni Siroang wasaning lakuning geni. Jagat tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Segara niro segara geni. Hai, manusia topeng. Lebih baik kau sebut namamu sebelum ajalmu tiba malam ini. Kau terlalu sombong, anak muda. Suatu saat kau akan hancur karena kesombonganmu itu. Kau yang akan hancur. Hancur lebur di tanganku. yeah, yeah! Putih menyergap dengan garang. Manusia bertopeng kayu berkelit ringan ke kiri ataupun ke kanan. Rakuti terus memburu dengan aji segara geninya. Pertarungan berlangsung dengan sengit sekali. Tapi nampaknya kali ini Rakuti mendapat lawan tanding yang memadai. Suatu saat Rakuti memperoleh kesempatan yang baik. Manusia bertopeng baru saja membalikkan tubuhnya. Pada saat itulah Rakuti menerjang. Yeah! Yeah, yeah! Terjadi benturan keras. Tubuh Rakuti terpental ke belakang. Demikian pula tubuh manusia bertopeng. Dua-duanya terjengkang. Rakuti segera terbangun kembali dan melangkah sempoyongan. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Rakuti tersungkur ke semak pelukar tak berkutik lagi, tak berdaya lagi. Dan aneh sekali, mendadak manusia bertopeng bangkit perlahan-lahan, kemudian berdiri dengan tegak dan melangkah mendekati tubuh Rakuti yang masih terlentang. Oh, luar biasa pukulan anak muda ini. Hmm, napasku agak sesak. Untung aku masih kuat menghadapinya. Orang ini berbahaya sekali manusia sombong dan licik, manusia berbahaya. Manusia bertopeng itu membalikkan tubuhnya, kemudian melompat ke tengah pohon-pohonan yang gelap. Sebentar kemudian, tempat itu menjadi sepi sekali. Sementara Rakuti masih tergeletak di semak pelukar tak bergerak-gerak lagi. Bagaimana kakak? darahmu terus mengalir. Uh, panas sekali rasanya punggungku. Kita tidak bisa istirahat terlalu lama. Kita bisa tertangkap di sini, Kakang Cakradara. Uh, tinggalkan aku sendirian, Nadi Kuda Merta. Aduh, rasa-rasanya aku tidak kuat lagi berkuda. Pergilah sendirian. Tinggalkan aku. Tidak, Kakang. Uh, kita harus selalu bersama-sama. Ah. Kita akan menghadapi prajurit-prajurit Majapahit bersama-sama, kakak. Ah. Gunakan akal sehatmu, adik kuda merta. Kalau kau terus menunggui aku di sini, kita semua akan tertangkap. Aduh, lebih baik kau segera pergi. Biarkan aku yang tertangkap, sementara kau bisa bebas. Ah, kau bisa selamat. Oh, Kakang Cakradara, ada orang menuju kemari. Kuda merta tersentak. Tiba-tiba dia melihat bayangan manusia berjalan mengendap menghampiri mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang datang? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.